Bacaan mad dan bacaan lin. Kita mengawali pelajaran sukun dengan memilih huruf-huruf tersebut karena secara uh, umum huruf ini lebih mudah dibaca karena sifat-sifat yang Eh, lemah yang dimiliki oleh huruf-huruf tersebut ya Baik. Selanjutnya pelajaran ke-47. Huruf yang juga memiliki sifat-sifat lemah adalah huruf tha, huruf ha, zal, Zai, Sin, Shin, kemudian Fa dan Ha. Ya. Baik. Huruf-huruf tersebut memiliki sifat rohawah dan istifal. Ya. Sebagaimana juga huruf alif, huruf wawu, huruf ya yang sudah kita lewati juga punya dua sifat ini. Ya. Hanya saja untuk alif, wawu dan ya ada sifat lemah yang lainnya yang membuat lebih mudah daripada huruf-huruf yang ada pada kita sekarang yaitu sifat lin ya. Nah, huruf-huruf ini fa kemudian ha dan seterusnya ya. Walaupun sudah tidak lagi ada sifat apa? lin, namun masih ada sifat yang lemah yang lain yaitu rohawah istifal. Ya, jadi sifat rohawah cenderung lebih mudah ya, atau sifat rohawah pada suatu huruf membuat huruf itu lebih mudah kita baca dibandingkan dengan apa huruf-huruf syiddah atau huruf-huruf bainiyah ya. Dengan pula istifal ya. Ini lebih mudah daripada, daripada e, uh, huruf isti'la. Toyib, ya. Kita baca ensukun huruf-huruf Eh, fa dan seterusnya. Ath. Ath. Ya, jadi suaranya mengalir. Ya, biarkan ujung lidah menempel pada ya, ujung gigi. Ath. Ya. Eh. Ah. Az. Az. Ya. As. As. Ash. Af eh nah, seperti itu jadi karena memang tabiatnya mengalir biarkan dia mengalir ya. tidak diputus tidak pula eh, dipantulkan nah bila sebelumnya dhammah ya. kalau tadi sebelumnya fathah sekarang bila sebelumnya dhammah ya sifat rohwa tetap sama ya, cuma di sini mungkin ada eh, tanbih yang perlu kita perhatikan. Jadi uh, huruf yang tomah kita usapkan dengan menghimpun bibir ya. U gitu kan. Coba u. Ayo. Nah, kalau setelahnya huruf sukun nah, maka bibir istilahnya ya dikembalikan pada tempat asalnya karena yang namanya sukun itu adalah suatu keadaan yang berlawanan dengan apa? Dengan harokat. Jadi tidak ada unsur-unsur harokat. Ya. Kalau mulut kita masukkan ketika membaca dhammah u, ya. maka ketika sampai pada huruf sukun, ya jangan biarkan bibir kita masih di depan. Ya. Us Nah, ya, kembalikan ke belakang. Us. Us. Ya. Dan itu sebenarnya terjadi secara alamiah, ya, secara tabii ya, kembali. Us. Ya. Nah, jadi kalau kita membaca huruf sukun namun masih ada apa bentuk dhammah, misalkan seperti ini, us. Nah, ini namanya ismam, ya, namanya ismam memberikan isyarat dhammah saat kita membaca huruf sukun. Baik, jadi diusahakan seperti itu. Bila kita membaca huruf dhammah, berikutnya sukun, maka ketika sudah sampai pada huruf sukun, ya e, mulut kita kembalikan. Ya, sebenarnya juga terjadi pada huruf-huruf e, kasroh ataupun fathah ya. Namun karena dhammah ini ya, sangat beda keadaannya, ya, tanbih lebih dikhususkan untuk lemah. Taib. Ya, coba kita baca selengkapnya. Uth, uh, uh, udh, udh, ya, zal dulu. Zal tidak ada sifat sofir ya. Uz. Ya, jadi tidak ada z. Uth, Ya, ini adalah huruf zal. Sekarang huruf za atau zai uz ya. us ush uf uh uh nah, ya. jadi yang dibaca dengan menghibur bibir hamzah aja u ya begitu sampai pada h ya kembali dikembalikan uh uh baik أثقل مثقلة مثقالا أحمل يحمد سحران أذهب تذكرة إذ قال Al-Muhim Hati-hati jangan sampai terpantul Idh nah, Idh Jadi biarkan ujung lidah menempel pada ujung gigi. Il qala azka tazdari azwajan أسرى, أسرى تسمية, تسمية إسحاق, أشهد, أشهد تشرك, أشتاتا, أشتاتا lanjutkan terakhir yang perlu diingatkan kalimat afwajan ya. huruf a keluar dari bibir dengan gigi af coba af ya. sedangkan wawu bibir atas dan bawah sehingga di sini ada perpindahan makhraj afwajan afwajan ya. Baik, jadi berpindah tidak e, berasal atau dibunyikan dari tempat yang sama. Afwa. Ya. Wa bukan bibir dengan gigi ya. Wa bukan tapi bibir dengan bibir dengan bibir. Afwajan. Ya. Baik, insyaallah yang lainnya mudah. Yang berikutnya sukun pada huruf rokhawah dan isti'la. Ya, jadi seperti huruf-huruf yang sebelumnya, huruf-huruf rokhawah, namun di sini ada sifat yang lebih ya membutuhkan perjuangan yaitu sifat isti'la. Jadi ada sifat tafkhim yang menyertai ya rokhawah pada huruf-huruf ini. Huruf kha, sad, kemudian dhad, dha dan ghain. Kita akhirkan dhad ya, pada uh, halaman lain ya Taib sekarang kita ingin membaca empat huruf dahulu. Kha. Coba eh. Eh. Ya, tebalkan. Eh. Ya. Jadi suara dinaikkan. As. As. Taib. Sekarang dha. Au. Au. Ya, suara juga berjalan. Au. Nah, Wain sekarang. L. Ya, tebalkan. L. Ya. Kalau seperti ini masih tipis, misalkan ah, ya, ini masih tipis, ah, kurang, ah, ya. atau dho, l, ya, ya, jelas ini berbeda antara L dengan l. Ya. Sifat istilah ya uh, pada huruf-huruf tertentu bisa mengakibatkan kesalahan ya, bila tidak didatangkan ya. Misalkan seorang tidak mendatangkan isti'la saat membaca sod, as ya. Ternyata dia baca dengan tipis as. Nah, ini berarti mengganti sod dengan sin ya. Ya. Atau mengucapkan dha tapi tidak bersama atau tidak disertai isti'la. Au ya. dibaca ad. Ya. Kehilangan sifat isti'la berefek kepada apa? Mengganti huruf dari dha menjadi apa? Zal. Ya. Taib. Lain halnya dengan kha dan ghain. Ya. mungkin sifat isti'la walaupun tidak diberikan kepada kha, ya, efeknya tidak separah tadi. Akh ya, ini, ini tidak mengganti huruf, hanya tidak sempurna. Atau ghain dibaca tipis r ya. Yang matlub, yang diharapkan tebal l ya. L Baik kita baca akhraja yukhriju ikhrajan akhriju sod ya aslaha huruf yang sebelum sod ya disesuaikan tebal tipisnya Nah, karena ini hamzah tipisnya. A. A coba. Nah, jadi jangan buru-buru menebalkan os ya, tapi A dulu. Aslaha. Aslaha. Yuslihu. Islahan. Aslihu. Aslihu. Ghain. Aghna. تغمض تغلبون تغشى huruf dha azhara tazma'u ya hamzah dibaca panjang atau pendek ini tazma'u pendek ya. Jadi hamzah tepat berada di atas wawu. Ya, sehingga wawu bukanlah huruf mat Melainkan wawu ini diganti menjadi hamzah. Yang terbaca adalah hamzah. Ya. Tadma'u Yadlimuna yuhiru ya. Ulangi tebalkan lagi huruf lo yuhiru Nah Insyaallah cukup ya pelajaran ke-48 sukun pada huruf bainiyah. Huruf bainiyah adalah huruf lam, nun, ain, mim, ra. Huruf yang mengalir secara tidak sempurna, ya. Taib. Namun sebenarnya e, huruf ini kalau disukun lebih dekat kepada huruf rokhawah. Ya, jadi suaranya masih ada mengalir, ya, masih mengalir al, Apalagi kalau posisinya di tengah bacaan maka hampir-hampir tidak beda dengan huruf rokhawah ya. Jadi panjang atau apanya? nam panjang zamannya seperti huruf rokhawah. Al, coba. An, a, am, ar. Baik. Ulangi lagi. Al, an, a, am, ar. Mana di antara huruf bainiyah yang bersifat isti'la? Lam, nun, ain, mim, ra. Ya, semuanya istifal. Ya. Namun untuk huruf ra dibaca tafkhim, tebal, ar. Ya. Ketika ada sukun, ya, ketika dia disukun dan sebelumnya apa? Fathah atau dhammah. Ar. Ya. Tayyib. Kita baca dua baris saja. Alhama. Ya, ini tidak ada qalqalah ya. Tidak al tapi al demikian. An'ama. A'siru. Amlahu. أرحم إلحافا أنعاما إعصار إعصار أمشاج إرصادا ini rak sukun sebelumnya apa? Kasrah ya. namun ya dibaca tebal yur ya yursadan baik insyaallah cukup nah yang berikutnya adalah huruf-huruf uh, syiddah ya, huruf-huruf syiddah. Kalau masih ingat ya, huruf syiddah ada berapa? Enam, ada delapan. Nah, huruf syiddah terbagi menjadi tiga golongan. Yang pertama huruf kaf dan ta. Ya. Taib, sekarang kita berada pada halaman 61 ya. Taib, jadi huruf syiddah yang delapan terbagi menjadi berapa golongan? Tiga yang pertama huruf kaf dan ta. Yang berikutnya hamzah. Yang berikutnya huruf qalqalah ya. Nah, huruf kaf dan ta ya sebagaimana makna dari syiddah ya. Maka ketika disukun suaranya berhenti atau mengalir? Berhenti. Ak. Ya, coba antum sukun huruf kaf. Ak. Ya, ak dalam posisi masih berbenturan ya maka e, suaranya akan berhenti at ya demikian pula huruf ta at Ayuh. Iya. namun sifat syiddah pada gaf dan ta tidak berhenti begitu saja namun ya dilanjutkan dengan adanya nafas ya. jadi begitu bertemu langsung dibuka muncul nafas dari tempat tersebut dari tempat benturan itu ak ya ak At. Ya, langsung. Ak. At. Ya, seperti itu. Baik. Jadi huruf kaf dan ta adalah huruf syiddah mahmusah. Ya, huruf syiddah mahmusah atau huruf syadid mahmus. Syadidah mahmusah. Baik. Jadi demikian huruf ta ada syiddah dilanjutkan dengan hams Naam. Atqa. Ya. Perhatikan baik-baik. Atqa. Ya. Dan hamas pada ta bukan e, karena pindahnya lidah ke makhraj sin ya. Ats bukan. Ats ya. ini bukan e, namanya bukan hamas pada ta, namun ini berpindah dari ta ke sin. Ats ya. Jadi caranya hanya melepaskan aja ya, ini misalkan ujung lidah at ya. dari tempat inilah kemudian muncul nafas at ya demikian kita ulang lagi ad ngo wa yat luna yatluna maknunun Baik. Coba anda baca satu baris berikutnya. Atroba. Ah, Itu golongan yang pertama dari huruf syiddah. Golongan berikutnya adalah hamzah. Hamzah kalau disukun ya berhenti suaranya ya. Berhenti suaranya ya, secara seketika ya, tidak ada pantulan, tidak pula ada nafas ya. Mak coba. Mak ya. Bi yu tu sya ba. Nah, jadi langsung berhenti. Ya dan diusahakan betul-betul apa syiddahnya betul-betul apa e, jelas ya e, tidak ada suara yang masih ya mengalir ya, misalkan begini ma ya ma wa atau birin ya, tidak tapi betul-betul berhenti baik kemudian berapa lama dia berhenti untuk selanjutnya terucap huruf yang setelahnya Ya, berapa lama? Apakah langsung makwa begitu? Birin atau bagaimana? Ada jedanya, ya, ada jedanya. Ada jedanya. Nah. Taib. Makwa nah, Birin ya, Berapa lama itu? Ya seukuran apa? Ya, seukuran apa ya? Bisa dikiaskan dengan cara hamzah kita ganti alif ya. Ma wa nah, begitu. Ya, jadi seukuran itulah huruf wawu mulai terucap. Ya. Cuma kalau kita baca hamzah sebagai hamzah ya ada jeda waktu kosong tadi. Ma wa ma wa, ma, birin. Nah, coba antum teruskan. Yu'ta ulangi jangan panjang syaknin ya, jangan jangan <laughs> jangan apa terbawa yang sebelumnya tu'ti syaknin jangan ini tanwin ini <laughs> tanwin jangan dipanjangkan ya. ulangi syaknin Ya, satu lagi Baris yang berikutnya. Ulangi. Su Enam, hasbukum. Cukup ya. Nah, demikian hamzah. Yang berikutnya sukun pada huruf qalqalah. Ya, huruf qalqalah jelas dia adalah huruf syiddah. Ya, sudah kita terangkan dalam pembahasan sifat. Qalqalah adalah keadaan sukun yang khusus pada huruf qaf, ta, ba, jim, dal. Ya. Begitu sukun kita baca dengan membenturkan dua alat suara, langsung dilepaskan disertai dengan ya qalqalah atau suara. Itulah qalqalah. Taqwan. Nah, dan suara qalqalah seperti apa vokal huruf e ya. ya. Baik. Namun untuk qaf dan to ya, karena dua huruf ini punya sifat isti'la ya maka e-nya juga e yang tebal o e, ya taqo ya, taqo ya taqwan yaqawi ya ba jimdal tipis khubran tajri, tajri Adwan. Adwan. Baik, ulangi. Takwan. Nah, eh, kita ambil contoh yang paling bawah, nah, dua baris paling bawah. Kalau tadi yang kita baca di atas itu huruf-hurufnya di tengah kalimat. Ya, sekarang e, kol-kolah di akhir kalimat. Ya. Lam yatub. Ya, diusahakan tidak ada hamzah, bukan lam yatub. Ya, diusahakan tidak ada hamzah. Lam yatub. Lam yatub. Lam yalid. Lam yalid An akhrij. An akhrij. طيب لم يخلق لم يخلق لم تحيط لم تحيط coba diulang lam yatub فلا تذهب فلا تقعد ولم ترقب ولا يرهق ولا تشطط طيط طيب coba فلا تذهب tadhhab berikutnya sukun pada huruf dhad. Pada huruf istitalah ya. Taib. Huruf dhad sebenarnya masuk dalam golongan huruf-huruf isti'la rakhawah. Namun di sini kita sendirikan di mana huruf dhad punya kekhususan yang tidak dimiliki oleh huruf lain yaitu sifat apa? istitalah. Sifat ini akan nampak jelas ketika buat dalam keadaan sukun. Nah, apa makna istitolah? Bergeraknya lidah sedikit ke depan ya, setelah bagian tepi lidah menempel geraham. Ya. Tel tel ya, sehingga bagian tepi lidah depan ya menempel gusi-gusi yang di depannya. Talha ingat jangan sampai ada qalqalah. Tad ya, tad ya. Biarkan dia menempel. Tadha. Helman. Fadlan. Yadriba. Yughlil. Ghabbana. Farabna. Afartum. Nah, jadi dibaca tidak diidghamkan afattum ya buatnya betul-betul dibaca. Afartum. Ya hidna. Ya Faqadantu. Baik. Huruf dhad termasuk rokhawah atau syiddah rokhawah. Jadi suaranya juga berjalan. Faqadantu ya Tidak berhenti faqabal tu tapi jalan suaranya jalan. Faqabal ya. Faqabal tu. Baik. Yadhakuna Adlaltum Tadhakuna أضللن يغضضن Selesai pelajaran sukun. Taib. Yang berikutnya, ikhwati fillah azakumullah, bab tasydid. Ya. Nah, tasydid tandanya adalah eh, kepala huruf shin. Ya. Kalau tadi sukun, tandanya apa? kepala huruf kho. Ya. Jadi huruf kho yang dipenggal, tinggal bagian kepalanya, kemudian dihilangkan titiknya. Nah itulah yang sekarang dipakai untuk tanda sukun. Ya. Jadi itu asalnya apa? Kepala huruf kho atau huruf kho yang dipenggal, tinggal bagian kepalanya tanpa titik. Adapun tasdid tandanya apa? Ya, huruf shin yang dipotong tinggal bagian depannya kemudian dihilangkan titik tiga ya seperti itu tasdid ya Taib. Apa makna tasdid? Atau apa hakikat huruf yang bertasdid? Huruf yang ditasdid hakikatnya adalah dua huruf. Ya. Misalnya ada ba ditasdid, berarti hakikatnya ada dua huruf ba. Ba yang pertama sukun, ba yang kedua ya berharokat. Ya ba yang pertama yang sukun itu kemudian diidghamkan pada huruf ba yang berikutnya. Ya. Misalkan kalimat tabba. Ya. Yang tertulis berapa huruf? Dua huruf, ya, ta dan ba. Namun hakikatnya ada dua ba, ya. Ta fathah, ba sukun, lalu ada ba lagi fathah. Ya. Namun ba yang pertama tidak dibaca qalqalah ya. bukan tabba, ya. namun diidghamkan. Ya, sehingga menjadi tab ba demikian ya. nah itulah tasdid ya. bila yang ditasdid adalah huruf-huruf syiddah maka suaranya terhenti ba ya atau dal misalkan adda ya jim misalkan najja Taib. Kalau huruf-hurufnya kol kol eh, huruf apa? Rokhawah, suaranya berjalan. Batha, ya. Taib huruf e, ta misalkan dia huruf syiddah berarti syatta ya. Baik, coba kita baca. Tabba. Tabba. Batha. Adda. Najja. Syatta. Kalla. Yahuddu. Yamassu. Ya. Ta'uzzu. Ta'uzzu. ya muddu Tabarru. Baik, dan seterusnya. Coba sekarang baca dua baris paling bawah dari halaman ini. Ya, coba baca dari yadhilluna. Taib, kita ulang dulu. Huruf lam termasuk huruf yang berjalan suaranya. Ya dhilluna, baca. Ya Fa juga sama. Ya Yazifuna. Ain berjalan. Yudawuna. Ya. Jadi tidak putus yuda'u tapi panjang eh berjalan. Yudawuna. Ta Syiddah. Wa matta'na. Ta. Apa? E, syiddah. Wa qatta'na. Nah, lanjutkan. Ahsantum. Jadi nah, semuanya yang paling bawah ini masing-masing ada dua huruf musyaddadah. Baik. Pelajaran berikutnya ya, tasydid pada huruf ra ya. ya. pernah kita ingatkan huruf ra ya kita harus lebih hati-hati supaya ketika ditasydid tidak banyak getaran. Qarra baca Qarra Yaqirru ya يفر ya huruf ra termasuk apa huruf uh, syiddah atau bukan bukan ya, sehingga suaranya berjalan far far namun mempertahankan suara itu tidak dengan terus menggetarkan ya lidah bukan far ya tapi diusahakan uh, getarannya berhenti ya dengan tetap mengalirkan suara. Farro, Farro, Ya eh, qarra ulangi. Ya qirru. Farra. Perhatikan suaranya tetap jalan. Far, ya. Bukan ra jangan diputus. Farra. Ya firru. Marra yamurru ayo baik demikian ya satu lagi qurrata surra'an marratin arrafa arrada gharraka Yang berikutnya tasdid pada huruf nun dan mim. Ya. Tasdid pada huruf nun dan mim juga ini pembahasannya kita sendirikan di mana dua huruf ini ya, secara hukum harus diberi gunnah yang paling sempurna. Anna, coba. Ya, jadi zamannya eh, ketika ditasdid ya paling panjang, lebih panjang daripada huruf rokhwah yang lain ya daripada huruf rokhwah anna inna kunna thamma hamma amma ya, coba ulangi anna anna Baik. Bawahnya coba. Anna Anna Inna kunna Waman Nah, ini dibaca tanwin aja. Dibaca tanwin Waman Baik, satu lagi yang di bawahnya annana innana annani nah, Coba ulangi Annana Annana Annana Baik, berikutnya ah kurang gunanya Amanna Jadi kalau bukan nun berarti tasydidnya seperti umumnya huruf yang lain. Zayyan ya langsung. Zayyanna ya. Huruf nun saja yang e, ditahan lebih lama yaitu dengan ukuran gunnah yang paling sempurna. Nah. Baik demikian tasydid ya pada huruf-huruf e, eh, gunnah yaitu nun dan min. Yang berikutnya menutup uh, juz yang kedua ya. sini ada lima muda ya. berisi ayat-ayat yang bermacam-macam yang jelas di situ akan kita temukan eh, banyak huruf sukun ya atau tasdid ya baik uh, Sekarang coba kita lihat pelajaran ke-52 dan anak minta yang ya, yang disebut namanya membaca ya. al Ibrahim dari Palembang ya, Ibrahim. Ada? min alaqatin dibaca apa adanya dulu summa min alaqatin baik ahsantum barakallahu fikum uh, di sini mungkin perlu kita ingatkan di dalam uh, eh, talaki dalam talaki ada suatu apa suatu lahan yang uh, terjadi ketika kita membaca huruf-huruf mad ataupun huruf-huruf gunnah ya sebenarnya lahannya lahan khafi ya kesalahan yang tidak fatal cuman dalam makom apa talaki hal itu tidak diperbolehkan yaitu apa tatnin al-ghunnah tatnin al-ghunnah apa al ghunnah yaitu kita membaca ghunnah pada nun atau mim dengan nada yang berubah-ubah ya dengan nada yang berubah-ubah seperti misalkan layus janan misalkan. Ya, seperti itu dalam makom talaki ya dalam pengajaran antara syekh dengan murid seperti itu itu ya digolongkan sebagai satu kesalahan. Wala uwiyannahum misalkan. Ya, jadi pada saat kita membaca huruf yang gunnah seperti itu satu nada. Wala uwiyannahum walaupun tidak merubah makna dan ini di luar makom talaki sesuatu yang lumrah sebenarnya ya tapi dalam saat kita mengajar ya atau kita setoran dengan apa dengan syekh dalam rangka apa mendapatkan ijazah nah, seperti itu ya termasuk kesalahan la jadi satu satu tangga ada istilahnya ya demikian pula dalam dalam bacaan mat misalkan ya seperti eh, ayat tadi la yaqulan ya, ku jadi satu satu nada kalau kita pindah huruf pindah nada tidak masalah ya. tidak harus apa datar la yaqulanna ya. tapi boleh kita berpindah nada ya namun apa seiring dengan berpindahnya huruf la yaqu ya pindah huruf pindah nada tidak apa-apa la yaqulanna hadza seperti itu tidak apa-apa. Tapi ketika kita membaca satu huruf ya satu nada. Sekali lagi ini dalam apa? Maqam talaqqi ya dalam maqam talaqqi wa musyafahah seperti itu. Nah. Baik. Jazakumullahu khairan. Berikutnya uh, mungkin dari perwakilan daerah yang ada halakoh ya, halakoh tasmiyah mungkin. Nah, taib dari dari Palembang yang lain misalkan Anas, Mbak. Anas mana? Anas mana? Nah, In Hamzah langsung dibaca, kemudian pindah ke nun langsung. Anna ya yang panjang gunahnya Jangan sampai kita menyisipkan alif an an. Jadi langsung ke nun yang dipanjangkan gunahnya Anna ya. Anna hamalna durriyatahum. Ulangi coba. Anna Satu lagi, imma Tebalkan huruf ra ru, rusulun. Ya. Imma ya'tiyannakum rusulun. Lanjut. Sempurnakan dhamma Thumma yukhrijukum tiflan. Naam, ahsantum. Ahsantum barakallahu fiik. Naam. Siapa lagi dari perwakilan daerah lain? Baik. Nah, apa ya kita masih ke Kelas Palembang dulu. Ah, siapa? Jundi. Ada Jundi? Nah, lanjutkan. sempurnakan dhammah imma turiyanni ma yu'aduna ya sempurnakan dhammah wawu inna inna ma'ya rabbi sayahdini ila fi quraishin fa'atarna bihi naqa'an naqa'an Baik, ulangi fa yang diperjelas fa'atharna bihi naqa'an Baik. Ba'da dzalika zanimin. Baik. Jazakumullah khairan. Baik, yang berikutnya ya. Dari Mitro ya, banyak ya dari Mitro ya ya. Baik, mana dari Mitro yang paling banyak hafalannya siapa? Santri yang paling banyak hafalannya siapa? Mitro. Siapa? Talang Padang ada tuh. Masih ada ya Talang Padang ya? Oh, masih ya. Baik. Baik. Fadol, ini saya pikir sudah pada kondur nih. Fadol. ulangi Wasiqin wasiqin ila waqab uh, tanwin tadi biarkan dia mengalir Wasiqin ila waqab ya Wasiqin ila waqab baik ah. Ulangi, ada huruf yang belum uh, jelas. Ahsan, huruf H tadi. Lanjut. Bagaimana kalimat alaihi? Ulangi. Tutla. Jadi lamnya disempurnakan dulu fathahnya ala, alai. Tutla alaihi. Jangan langsung di biringkan ke ya alai, alai tapi ala tutla ayatuna ya, ayatuna alaihi coba alaihi baik satu lagi wa ghadau ala audin inna sa'yakum la syatta sempurnakan dhammah sa'yakum ku Inna sa'yakum lasyatta. Ya. Inna sa'yakum lasyatta. Nah. Warafa' Ainnya tipis Warafa'na laka dhikraka Warafa'na laka dhikraka Hasan Berikutnya gaya baru. Baik. Siapa perwakilannya? Fadal. Ya. Mudah-mudahan semuanya kesehatan ini. Oh iya. Fadal. Nama? Lanjutkan ya. Ulangi. Baik, hati-hati dalnya. Id biarkan dia mengalir tanpa mukallaqalah. Idhum ya, idhum. kurang sempurna dhammah. Quludun. ulangi, hamzanya belum sempurna syiddahnya. Yuk betul-betul hilang. Yuk di. Ain perjelas fa'aqaruha Lanjut. Ahsan, lanjut. Ulangi, mim jam'an, hati-hati, jangan sampai. Baik. Satu lagi, wa arsala Sempurnakan sempurnakan dhamma. Maluhu wa ma yughni anhu maluhu. ayo baca Hasbuk, cukup ya. Berikutnya. Tapi yang dari Palembang tadi belum ya? Belum semua ya? Siapa lagi? Yang berikutnya? Ya, dari mana? Ya, fadal. Ulangi. Dibaca apa adanya? Wabaratun. Coba diulang shotnya diperjelas tafkhimnya. Fa Oh Ulang, sempurnakan kasrah. Famalahum la Dan dhammahnya sempurna dan wawunya tidak gunnah. فما لهم لا يؤمنون nuna. Baik, Ahsan. Hasbuk. Ya, berikutnya. Ya, boleh metro ya, dari metro. Modal Ustaz Fatur yang milih mana ini. Lanjutkan ya. Dua baris terakhir tadi. Yuwas wisu. ta'lamuna. ya. Halaman berikutnya. Ya, coba baca satu lagi, satu baris lagi. Innahum Innahum kaidan. Kaidan. Baca tanwinnya. Innahum Gunahnya kurang sempurna. Innahum. Innahum yakiduna kaidan fi nari jahannam khalidina. Ulang. Fi nari jahannam khalidina. Baik, apa yang kurang di sini? Iya, sebelum gunah apa? yaitu huruf nun tadi yang fathah panjang tipiskan ya fina nari bukan nau ya, jangan ditebalkan finari tapi tipiskan finari ya finari jahannam jadi nunnya juga sempurna gunahnya Baik ulangi finari finari jahannam Masih kurang. Jahannama. Ya. Jahannama. Nah, kurang kan? Jahannama. Jahannama. Ayo. Ulangi. Fi nari. Nah, barakallahu fiik. Baik, berikutnya. Kali Anda ya. Metro sudah? Masih ada, masih banyak metro ya. Baik. Fadal. Nah. Ulangi, wainnya gimana? Wa, wa, wairu. Falahum ajrun ghairu mamnunin. Ulangi. Yaknya wai, wairu. Ya. Masih ada gunah pada wawu ya. Mam nunin nu ya. Diusahakan tidak ada gunnah. Mamnunin, mamnunin ya. Sempurnakan dhammah pada nun ya, diusahakan wawu tidak apa? ada gunnahnya. Mamnunin nu ulangi. mamnunin. Baik. laka fathahnya sempurnakan laka alam nashrah laka sadraka alam nashrah laka ya, sadraka sempurnakan fathah dulu inna alaina lal huda alaina. إن علينا الهدى ولا يخاف عقباها فصيام ثلاثة أيام لنبيتنه وأهله Nah, apa? Perjelas huruf ha. Ha hu dari mana? pangkal tenggorokan. Ha, hu. Ya. Lanubayyitannahu wa ahlahu. Ya. Jelas. Ulangi. Lanubayyitannahu wa ahlahu. Nah. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Berikutnya. Dari mana? Kalianda, teman-teman, Kalianda. sempurnakan dhamah pada ra marru wa idza marru bihim kemudian fathah pada ya ta fathat ya ya ta ghamazuna ulangi wa idza Berikutnya. Ya, panitia, panitia enggak apa. Ya, panitia. Mana lambung belum ya? <laughs> Barakallahu fiik. Coba kita ulang lagi. Dari awal tadi, ulangi masalah kakum, coba ulangi. Ya. Pelan-pelan aja. Ma Ya. Itu kafnya dua. Atau melihat ada dua ya. Salah Salakakum. Ya tidak. Sakoro. Ya, di fathah semua, dibuka mulut kita sakoro gitu. Masalakakum fi sakoro. Coba ulangi. Baik, lepas. Berikutnya. Falqih. Ini banyak sukun, banyak tasydidnya ya. Hati-hati coba. Faalqi. Nah, jangan panjang. Yang panjang gunnahnya. Summa. Begitu. Baik, coba ikuti. Summa. Coba. Jangan panjang manya. Summa. Ayo. Tawalla. Jadi jangan dipanjang. Tawalla. Jangan. Ya, karena enggak ada huruf matnya. Summa tawalla Coba Tawalla Anhum Baik Bawahnya lagi Lahum Ajrun Itu tanwin Ayo Wairu Jangan panjang Wairu mamnu mamnunin. Ya. Berikutnya tuzalnya di tasdid kadzabat ya. Ha panjang. Yutawwaha. Ha panjang. Hanya panjang. Ayo. Bawahnya lagi. Innahu Raja'ihi raj'ihi laqadirun bukan laqadirun laqadirun qadirun Ayo. Satu lagi fasawfa Tuburan tanwin. Ahsan ahsan. Allah ibarik Barakallahu fiik. Baik. Nah, sekarang yang di depan ya, yang depan coba yang depan. Ya, tirut dari Bawah sini ya. nah dari Ustaz Hanif. Satu lagi innaka Pelajaran berikutnya halaman in Baik, ahsan. Baik, barik Berikutnya. Yazakka harokatain. Dua harokat. Kurang panjang sedikit. Fa'aqaba Ba'nya tipis Fa'aqbarahu. Ba tipis, rohnya tebal. Ulangi. Baik. Baik, Ahsan. Berikutnya. apa adanya. Ya, rohwah pada hak eh eh suaranya di, di, dibuat berjalan. Yaqulu ahlak malan Nah. Huk. Nafas setelah syiddah. man. Nah. Ulangi. Diteliti lagi. Suma. Baik, iya, Hasan. Berikutnya. Nah, fadal Abdul Fatah. Di atasnya. Ada yang lewat yang di atas dulu. Innahu dulu. Innahu kana Baik. Itu ada nun tasdid ya. Di depan itu dipanjangkan gunnahnya. Innahu gitu. Panjang tidak lamnya? Lamnya panjang tidak? Wala. Panjang atau pendek itu? Wala hati-hati. Itu nunnya dua. Wala ta'lamunna. Ada nun lagi. Wala ta'lamunna. Nah, nunnya dua itu. Ulangi. Barakallahu fiik. Lanjut. Qala ada alif itu. Nah, kalimat fatanna nunnya gunnah yang panjang fatanna itu. Nah, alifnya hilang lagi. Nah, ulang. Yang panjang. Bahasanya kurang ya. <laughs> Ulangi. Perhatikan panjang pendek ya. Nun yang ditasydid panjangkan. Baik, Labas. Jadi nunnya nanti banyak-banyak latihan ya. Nun tasydid gunahnya panjang. Baik, barakallahu fiik. Lanjut. Au apa itu? Au Ayo, Hasan. Ulangi coba. Fa in khiftum Ah, bukan. Ruk, kahnya sukun. Au ruk. Taib. Farijalan. Roknya tipis, kayak pendek. Farijalan. Taib. Cukup ya? Satu lagi, Pak Anna kan? atau fima? Fiha. Nah, tidak kol-kolah. Ya, kemudian tadma'u tadi domahnya tidak panjang. Tadma'u fiha. Ya. Baik, coba perhatikan ma'u, jangan panjang. La tawma'u fiha. U-nya jangan panjang. Jangan dipanjangkan. Coba sekali lagi. Baik, labas ya. Nah, Barakallahu fiik. Atau belum? Ya, ada. Ya. Tunggu dulu. Coba dibaca yang tadi. Ya, tiga baris terakhir coba. Qala fa inna. Ya. Qala. Nah, alifnya hilang ya. Panjang. Fa inna ya, panjang. Ulangi. Oh, Ahsant. طيب أحسن punya pendek Tawma'u fiha Lihat itu bukan huruf mad loh Bukan huruf mad itu U-nya pendek, ya. Ya, bedakan dha dan tau Yang depan tau ma'u, yang belakang tau ha. Ya, sekali lagi. U-nya pendek langsung pindah ke huruf fa kasroh ufi ya ma ufi demikian ulangi ayo tinggal botnya tadi ya botnya coba wala tauha itu saja wala tauha coba wala nah, masih matul tau tauha wala tauha nah. Baik, Pak Abbas. Satu lagi di bawahnya. Fala anna. Fala uqati Nah. uqati anna aydiyakum Ya arjulakum. Ahsan. Barakallahu fiik. Halaman terakhir. Fadal. Baik, ketika mengucapkan wain e, bibir jangan maju dulu. La ur supaya tidak tercampur dengan wawu. La wi, la urwiyan, la wi. La wi. Ya. Oh. zaman mimnya kurang panjang. Hum aj, hum aj. Nah, jangan panjang. Zanya pendek. Bi izzatika. Qala bi izzatika ajma'ina. Baik. Bawahnya. Amin. alifnya pada hilang itu. Amanna setelah gunnah panjangkan. Ya. Ah, belum, masih salah. Amanna ya. Baik, bawahnya. Kalau wawu tidak seperti mim. Sawwa ya. Tidak sawwa, tidak. Sawwa langsung. Ya. Ahsan. Baik. Sudah ya? Ya. Ahsan. Lanjut. Ada mim tasydid amma ah, gunnahnya akmal Nah, lanya panjang. Wa ta'ala Baik. Bawahnya Baik. Sekali lagi. Ya, subhanahu. Ahsan. Satu lagi. Tuhamilna digunahkan dengan sempurna Tuhamilna. akhawah tu zil zil suaranya jalan dengan sifat tafkhim Rabbana la tuzigh zigh ulangi selesai ya. Ini belum ya. Baik, bisa lagi ya. Baik, kita coba ulangi halaman terakhir ini. Nah, diikuti ya. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'ina. Iqra'u. Jangan lupa nunnya ditasdid. Jadi gunahnya panjang. La uwiyannahum ya. La uwiyannahum. Coba. La uwiyan belum. La uwiyannahum. Iyannahum lagi. La uwiyannahum. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا Perhatikan kata amanna. Amanna. Ulangi. Amanna. Amanna bi rabbina. آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ولقد خلقناكم ثم صورناكم خلقناكم ثم صورناكم ya ini ada mim tasydid ada wawu tasydid yang dibaca lama mim ya summa atau adapun sawwarnakum tidak summa sawwarnakum coba ثم صورناكم سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى عما يشركون عما يشركون سبحانه وتعالى عما يصفون sebagian masih belum sempurna mimnya amma yasifuna ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ya mahlika ahlihi ya jadi rokhawahnya dinampakkan ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ۖ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به Rabbana la tuzil, Coba. Ya, jadi ghain dibaca ya seperti uh, atau sesuai dengan